إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله وإلى الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من علمائهم ومشايخهم وإماتهم وأوليائهم وعرفهم بنية لنيل رضا الله تعالى شيئا لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيد الإنس والجن أجمعين حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته وذريته أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين Hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ihsan Alhamdulillah Pada siang ini Tanggal 4 Jumadil Awal 1428 Hijriah Bertepatan dengan tanggal 21 Mei 2007 Alhamdulillah Allah mempertemukan kita di majlis yang mulia ini, majlis ilmu, pertemuan untuk talab ilmu. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, kemarin pada pertemuan yang lalu saya mengoleh-olehi Anda semua dengan satu risalah singkat yaitu sebuah nasar atau prosa yang berjudul Al-Ukhuwah Al-Islamiyah. Mudah-mudahan yang kemarin mendapatkannya sudah membacanya dengan baik. Sudah ditekuni, ditafakuri, dan kalau kata orang Bandung di lenyepan. Yang belum kebagian mungkin bisa minta ya. Atau memfotokopi dari rekannya. Tapi kemarin saya pesan bagi mereka yang sudah pernah belajar bahasa Arab ya. dekaci langsung baca dalam bahasa Indonesia-nya. Ya. Harus dari bahasa Arabnya. Ya. Hmm, bukan cuma untuk melatih kemampuan bahasa Arab kita dari seorang master bahasa Arab. Ya, sebab pengarangnya adalah seorang master bahasa Arab. Dalam usia 13 tahun memenangkan juara syair di Mesir Beliau mengirimnya dari pesantrennya di uh, Pekalongan. Ya. Salah seorang guru beliau yang membentuk karakter beliau itu adalah Syekh Muhammad Hashim bin Omar. Kakeknya Habib Lutfi. Habib Lutfi, Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Omar Al bin Yahya. Jadi bukan hanya untuk sekedar melatih kemampuan bahasa Arab kita dari seorang masternya. Ya, beliau juga yang pertama mengarang kamus bahasa Arab Arab Inggris Indonesia. Ya, Abdullah bin Nuh. Juga kita harapkan dengan membaca materi dalam bahasa Arab itu kita bisa menyerap karomah beliau Sedikit saya ulas tentang karomah. Kebanyakan kita kalau disebut karomah itu yang terbayang kesaktian. Bisa ngapung di udara, bisa berjalan di atas air. Ada yang bisa manjat pohon sampai ke dahan yang kecil sebesar telunjuk tidak patah. Ya. Akhirnya santri-santri yang terpesona oleh karomah zahirah itu ingin seperti itu ya. Kemudian mengejar-ngejar ilmu. Katanya itu ilmu saifi. Kumaha eh wiridna. Nah, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau ilmu saifi ke saya aja. Saya pikiran. Ya, saifi itu saya pikiran ya. Nah kebanyakan kalau disebutkan karomah itu seperti itu ya. Padahal karomah itu luas sekali maknanya. Ya. Dan yang memiliki karomah adalah Allah subhanahu wa ta'ala merupakan anugerah dari dia. Karomah itu artinya kedermawanan, kemurahan hati dari Allah. Kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang ia cintai. Kalau kita belum termasuk hamba-hamba yang dicintai, jangan harap dapat karomah. Kalau kesaktian semu mungkin bisa kita kejar, tapi arahnya jadi terpreset kepada sihir. Ya. Nanti bersinggungan dengan contoh yang kemarin saya sebutkan ya. Bolak-balik membaca surat Yusuf supaya si Fatimah naksir sama kita. Ya. Itu jadi sihir nantinya, sihir kita abi. Karamah itu betul-betul pemberian dari Allah kepada hambanya yang ia cintai. Di mana si hamba tidak pernah mengharapkannya. Ya, itu merupakan bonus yang tidak terduga. Dan kalau dalam logika itu adalah by product. Produk sampingan itu. Bukan main product. Sebab tujuan utama dari seorang salik melakukan suluknya menempuh Allah SWT tujuan utamanya apa? mendapat ridha Allah bertemu dengan sang kekasih ya. kalau di perjalanan dia menemukan keajaiban-keajaiban ya, itu semakin membuatnya rindu kepada sang maha kuasa dan jangan sampai membuat dia terpesona kalau dia terpesona dia akan mandek di situ bisa-bisa jadi dukun dia. Itulah karomah. Nah, karomah itu luas. Iya. Tidak hanya berbentuk kesaktian-kesaktian seperti yang dibayangkan oleh awam. Tetapi juga bisa hal-hal lain yang tidak terbayangkan sebelumnya oleh kita. Dan keyakinan kepada karomah ini bagian dari tasawuf sebenarnya. Jadi jangan ngaku murid tasawuf kalau tidak percaya pada karomah. Ya. Nah, karomah yang Allah berikan kepada Sayyidi Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bukan kemampuannya sholat di atas air, bukan. Bukan bisa manjat pohon sampai ke ranting-ranting yang kecil, tidak. Karamah Sayyidi Syekh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali atau Imam Ghazali Allah letakkan di dalam tulisannya. Ya, sehingga tulisan itu bertahan. Sudah seribu tahun sampai sekarang. Ya, karena beliau meninggal seribu tahun yang lalu. Ya. Karomah yang Allah letakkan di dalam hambanya yang ia cintai, walinya yang bernama Sayyidi Syekh Abu Nuwas Al-Hasan bin Hani, yaitu pada bait-bait syair yang sederhana. Jauh lebih sederhana daripada Diwanul Khamr yang ia miliki sampai ribuan bait. Yang ahli-ahli bahasa pun terkagum-kagum oleh kemampuannya mengolah kata. Tetapi itu tidak diberi karomah loh. Yang disisipkan karomah dari Allah adalah bait-bait syair yang sederhana. Yang hanya enam bait itu ya. Yaitu penyesalan beliau. Tobat beliau dia tuangkan di situ. Insya Allah nanti akan kita bahas di bab taubat. Yaitu ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi فهب لي توبة يا ذا جلالي فإنك غافر الذنب عظيم إلهي ذنوبي مثل أعداد الرمال فهب لي توبة يا ذا جلالي tadi salah ya فهب لي توبة واغفر الذنب وأمري ناقص في كل يوم وذنبي زائد كيف احتمالي إلهي عبدك العاصي أتاك muqirran bizunubi wa qad ataka fa in takfir fa anta lidzaka ahlu wa in tatrud fa man narju siwaka syair itu bertahan 1250 tahun ya lebih karena beliau meninggal tahun 750 sekarang sudah 2007 jadi 1200 57 tahun. Ya. Ada syair yang bertahan selama itu ya. Karomah yang Allah berikan kepada hambanya yang bernama Sayyidi Syekh Abu Nasr Muhammad Al-Farabi. Aneh, yaitu pada musiknya. Ya, musiknya. Sehingga Orang yang sakit pun kalau mendengar musik beliau itu bisa sembuh. Ya. Orang yang sakit mendengar musik beliau bisa sembuh. Ya. Ini saya yakini. Ya. Saya yakini itu kebenarannya. Beliau pernah mengatakan musik itu adalah makhluk Allah yang indah. Ya, musik adalah makhluk Allah yang indah. Ya, maka jadikanlah makhluk yang satu ini ya, sebagai sarana untuk mengingatkan kepada sang khaliknya. Jadi kalau kita bermain musik untuk mengingat sang penciptanya, kita akan mendapat pahala. Sebaliknya tidak atau haram kalau makhluk Allah ini kau gunakan malah melupakan sang penciptanya. Kebanyakan musik seperti itu sekarang ya. Membawa masa kepada histeria. Lupa kepada sang Khalik. Karomah. Nampaknya karomah beliau yang satu ini Allah turunkan juga kepada seorang syekh masih ada di Jakarta sekarang yaitu Syekh Abu Ali Fattah dan anaknya Ustadz Mustafa Kumil ya, yaitu kalau bermusik terasa getar spiritualnya yang begitu kuat karena memang mereka menempuh satu tarekat yang bernama tarekat Cistiyah yang kalau berzikir itu pakai musik sebagai pengantar kepada apa ya kefanaannya itu. akhirnya dikenal sebagai kelompok musik sufi debu ya. padahal yang aja-aja kelompok musik tehnya nah karomah kepada hambanya yang ia kasih yaitu Abu Ali Husain bin Abdullah ibn Sina itu terletak pada pengobatan. Ya, sehingga sebagaimana hanya wali-wali lain yang kalau mati tidak mati ya. Maka pasien yang sakit kalau mimpi ditemui oleh beliau ya, ibn Ibnu Sina insyaallah besok pagi bangun sudah sembuh. Amin. Ya. Jadi demikian ya. Nampaknya Abdullah bin Noah ini termasuk pada genre seperti Imam Ghazali, yaitu karomah yang Allah berikan dimasukkan ke dalam tulisannya. Jadi itu maksudnya ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mulai paham bahasa Arab, paksain baca Seperti halnya membaca Al-Quran ya, Haram Kalau tiba-tiba kita langsung nyeruduk kepada terjemahannya ya. Usahakan untuk memahami Al-Quran Dari bahasa aslinya Karena mukjizat Al-Quran ada dalam bahasa Arabnya Kalau kita belum-belum sudah nyeruduk kepada tafsirnya maka kita tidak akan merasakan ijaz daripada Al-Quran itu. Kemujizatan Al-Quran. Itu ya. Eh, bapak-bapak uh, yang sudah melenyapi, melenyapi, merenungi bahasa Indonesia sama bahasa Sunda ini. Yang sudah merenungi tulisan tersebut, ya, akan mendapat kesan. Ya, perlu saya ungkapkan bahwa tulisan Al-Ukhuwah Al-Islamiyah itu bukan tulisan ilmiah. Tetapi itu adalah suatu renungan. Tetapi ya, ini renungan dari seorang alim ya, yang sudah memahami berbagai disiplin ilmu dan itu merupakan sublimasi dari puncak keilmuan beliau dari puncak pemahaman beliau dari puncak makrifat beliau ya, sehingga tulisan tersebut hidup ya, walaupun ditulis pada tahun 1925 tetapi terasa masih aktual sampai sekarang ya di antara murid-murid beliau sampai ada yang hafal itu empat halaman nasar tersebut hafal luar kepala. Kalau saya <laughs> belum, saya coba hafal, tidak tidak tidak hafal-hafal juga. Baiklah hadirin sekalian, kita lanjutkan pembahasannya kemarin yaitu sampai kepada poin bahwa manusia memiliki apa yang disebut dengan hakul ikhtiar. Hak untuk memilih. Sementara dua rekan kita yaitu alam dan kehidupan tidak memiliki pilihan. Allah memilihkan sunnatullah bagi mereka dan mereka tidak punya opsi lain. Jadi mereka adalah hamba-hamba Allah yang patuh semutlak-mutlaknya patuh. Ya, sementara bagi kita manusia kita memiliki dua pilihan. Apakah menerima sunnatullah hukum Allah untuk manusia? Apakah menolaknya? Apakah taat atau maksiat? Apakah memilih jalan hidayah atau memilih jalan dolalah? Memilih petunjuk atau kesesatan? Memilih iman atau kufur? Wahadainahun Najdain. Kami tunjukkan di, dahap, di hadapan manusia adanya dua jalan. Ya. Terakhir saya ungkap dengan satu kalimat. Ya. Bahwa manusia ini ketika diberi kebebasan memilih, ya, saya bertanya, enak atau tidak? Ya. Apa kita mau seperti <clears throat> flora fauna dan alam semesta? Jawabannya hak memilih itu enak-enak susah. Ya. Disebut enak-enak karena kita adalah makhluk yang diberi kebebasan memilih. Ya. Tetapi disebut tidak enak karena mengandung risiko. Setiap pilihan yang kita pilih membawa risiko. Membawa akibah. Ya. Namun jauh-jauh sebelumnya Allah SWT sudah memberi warning kepada kita. Wahai hamba-hambaku. Dan warning ini disampaikan oleh para rasul. Juga diterakan di dalam kitab-kitab suci. Ibaratnya Allah mengatakan kepada kita, "Wahai hamba-hambaku, barang siapa yang memilih jalan yang lurus, jalan hidayah, menerima asongan, tawaran, hukum-hukum dariku, maka mereka akan mendapatkan akibah mahmudah." akibah yang terpuji, akibah hasanah, akibah yang baik. Wal akibatu lil muttaqin. Ya, wal akibatu lil muttaqin. Perhatikan huruf lamnya ya, lil muttaqin akibat baik bagi mereka yang memilih jalan yang aku tawarkan yaitu bahagia di dunia dan di akhirat. Tetapi awas mereka-mereka yang tidak mau menerima tawaran hukum dariku malah memilih jalan kesesatan, jalan kekufuran. Maka dia akan mendapat akibah sayyi'ah, akibat buruk. Wal akibatu 'alal kafirin. Ya, kalau tadi apa? Wal akibatu lil muttaqin. Sekarang kebalikannya. Al wal akibatu 'alal kafirin. Cuma beda hurufnya. Yang satu lam, yang satu ala. Dalam bahasa Arab ini bisa berlawanan artinya. Apa akibat buruk yang diterima oleh orang yang kafir? Oleh orang yang tidak mau menerima tawaran dari Allah? Yaitu celaka dunia akhirat. Celaka dunia dan akhirat. Ya. Mengapa orang yang tidak memilih hukum Allah Sebaliknya memilih hukum buatan hawa nafsunya sendiri atau buatan setan atau buatan sesama manusia. Mengapa celaka di dunia? Dan mengapa celaka di akhirat? Mungkin ada di antara bapak-bapak yang bisa menjawab. Mengapa celaka di dunia? Ya. Mengapa orang-orang yang mengingkari hukum Allah celaka di dunia? Untuk menjawab ini kita lihat rekan kita yang dua tadi. Yaitu alam dan kehidupan. Mereka oleh Allah dipaksa untuk tunduk. Berjalan di bawah sunnatullah. Ya, lebih tepat berjalan di atas sunnatullah ya. Alam berjalan di atas sunnatullah Kehidupan berjalan di atas sunnatullah. Melanggar binasa. Ya, mau tidak mau mereka berdua ini adalah hamba-hamba Allah yang mujbar. Makhluk-makhluk Allah yang mujbar. Ya. Maka ketika seseorang, manusia, memilih untuk berjalan di luar sunnatullah, ia akan konflik dengan dua rekannya ini yaitu alam dan kehidupan. Langkah-langkahnya di dunia tidak seiring sejalan dengan alam dan kehidupan. Itulah kecelakaan di dunia. Itu arti celaka di dunia. Ketika langkah-langkah si manusia ini tidak sinkron. Tidak harmonis, tidak selaras, tidak seiring sejalan dengan dua rekannya. Bapak-bapak di sini siapa yang hidupnya masih ngontrak atau indekos? Biasanya ekspatriat ini. <laughs> ekspatriat lokal ya. Bojone Ono ning kono, ning Jember nggak kono. Ya. ya. Dheweke ning Ya. Bujangan. Ya. Indekos dengan kawannya. Ya, katakanlah kontrak rumah. Ya. Setahun berapa juta kan? 10 juta. 15 juta. Dengan rekannya dua orang memiliki peraturan-peraturan yang tidak sinkron dengan teman kosnya, insya Allah cekcok terus tiap hari. Ya, tiap hari cekcok terus. Nah, manusia yang celaka di dunia adalah manusia yang hidupnya tidak seiring sejalan dengan dua teman indekosnya, alam dan kehidupan. Maka alam pun marah. Iya. Karena alam dikentuti tiap hari, alam dicemari tiap hari, alam diberaki tiap hari, alam marah. Iya, alam diperkosa tiap hari maka Allah memberi bencana. Ya, kehidupan juga marah. Maka timbul penyakit-penyakit baru yang belum pernah dikenal sebelumnya. Ya. Inilah ekspresi dari kecelakaan di dunia. Ya. Kira-kira manusia modern manusia yang taat atau maksiat pada Allah? Kalau sekarang banyak bencana dari rekan kita alam, ya, dan banyak timbul penyakit lahir atau batin, itu artinya kita tidak seiring sejalan dengan alam dan kehidupan. Karena alam dan kehidupan berjalan sesuai dengan sunatullah, manusianya di luar itu. Sebaliknya orang-orang yang beriman taat dia memilih untuk berjalan di atas sunnatullah, di atas syariat Allah. Sunnatullah yang Allah tawarkan dengan penuh rahmat. Ia sambut, ia jalani hidup ini. Walaupun mungkin akalnya tidak bisa memahaminya. Karena belum sampai ke sana. Ini bukan irasional, tapi suprarasional. Ia jalani saja. Maka ia akan menemukan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena alam dan kehidupan seiring sejalan dengan orang ini akan menjadi kawan sejati. Ya, jangan heran kalau kita mendengar karomah seorang kekasih Allah berjalan di gurun kalahari bertemu dengan harimau, bertemu dengan hyena, bertemu dengan macan, bertemu dengan singa, ya, bertemu dengan ular padang pasir. Tapi mereka sujud kepada orang ini. Kenapa? Ini hamba Allah yang saleh. Ya. Kehidupan memahami itu. Alam pun paham. Ya. Jangan heran kalau dia bisa menahan hujan. Kalau memang perlu ditahan hujan itu. Atau dia bisa menggeser masjid ya. supaya searah dengan kiblat, geser. <laughs> itu hal-hal seperti itu saya tidak tidak lagi menolak. Kenapa? Karena ini hamba Allah yang soleh yang dua rekannya alam dan kehidupan salut pada dia, hormat. Itulah bahagia di dunia. Di akhirat juga bahagia. Kenapa di akhirat bahagia bapak-bapak? Karena Allah ridho. Allah telah menawarkan hukumnya. Dia terima dengan penuh kebaikan, dengan penuh husnuzan. Maka Allah bahagia, Allah gembira, Allah ridho. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i. Irji'i, bukan idhabi. Berpulanglah. Karena kita memang berasal dari sadar irji'i kembali ya radiyatan mardiyah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah secara ridho dan diridhoi ya senang dan menyenangkan dia senang dan membuat Allah senang bahagia di akhirat Ya, adapun surga itu hanyalah perwujudan material dari ridha Allah. Ada yang lebih ia senangi, yaitu Allah menyambut dengan penuh keriduan. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah diundang oleh Bapak Presiden ke istananya? Ya, yang belum insya Allah ke depannya ya. Apa yang membuat kita bahagia? Apakah jamuan makannya? Ya. Apakah keindahan istananya? Ya. Atau apakah musik merdu? Pelayanan dari para pelayan? Lebih dari itu, yang membuat kita senang adalah sambutan dari Bapak Kepala Negara. Ya. Sebaliknya, orang-orang kafir celaka di akhirat. Mengapa celaka di akhirat? Setelah celaka di dunia, celaka pula di akhirat. Karena Allah murka kepadanya. Allah murka kepadanya. Allah telah menawarkan baik-baik. Wahai manusia, mau tidak engkau menjalani hidup ini sesuai dengan aturan yang aku sodorkan padamu? Tidak. Kami lebih suka bikin aturan sendiri. Allah murka. Neraka itu hanyalah perwujudan material dari kemurkaan Allah. Ada yang lebih menyakitkan bagi ahli neraka, yaitu Allah murka. Padahal neraka saja sudah tidak ketulungan. Siksaan neraka itu, masya Allah, bapak-bapak ibu-ibu ya. Pernah saya ungkapkan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, mengapa neraka itu sangat amat sangat luar biasa pedih sekali? Karena di neraka itu sudah dicabut dua fasilitas rahmat. Yaitu pingsan dan mati. Ya, kalau di dunia, manusia oleh Allah berdasarkan rahmatnya tidak diizinkan untuk merasakan penderitaan yang amat sangat sebelum amat sangat sudah dibikin pingsan atau mati. Ya. Ini sebenarnya dua fasilitas rahmat dari Allah. Ya. Berbahagialah adanya pingsan. Dokter-dokter zaman dulu sebelum mengiris bagian tubuh pasien kalau perlu dioperasi ya, dipukul dulu kepala belakang, letah pingsan baru diiris ya. ini doa zaman dulu ini ya. jadi obat biusnya itu martil pingsan mati diangkat oleh Allah dari orang-orang celaka yang masuk neraka maka ketika seseorang di dunianya menggasak hak orang lain berupa tanah. Katakanlah satu meter persegi. Maka hukumannya adalah dikalungi satu meter persegi kali tujuh lapis bumi. Berapa ribu ton itu ya beratnya? Mungkin angkanya sudah jutaan ton. Sebab satu meter kibik tanah saja sudah berapa ton? Kalau satu meter kibik pas satu ton ya. Betul tidak? Kan BJ air satu ya. BJ tanah berapa Pak? Saya bukan orang tanah. Ada bapak-bapak yang tahu berapa BJ tanah? Ya. Kalau BJ tanah empat misalnya. Maka itu beratnya empat ton. Itu baru satu meter ke bawah. Bagaimana dengan tujuh lapis? Ya. 1 meter dikalungin di bumi ini orangnya pasti pingsan. Atau sekaligus saja mati. Di neraka tidak ada tujuh lapis bumi itu walaupun lehernya sudah putus masih tetap hidup dia. Tidak pingsan, tidak mati. Tidak sholat di dunianya. Datang malaikat jabannya Bawa martil segera beduk. Gejret. Dipukulkan kepada kepala orang tersebut. Kepalanya pecah, otaknya buyar. Bola mata kanan mencelat ke kanan. Bola mata kiri mencelat ke kiri. Tapi tidak pingsan, tidak mati maka orang ini akan merasakan waliyazubillah rasa sakit yang amat sangat terlampau luar biasa pedih sekali itu baru perwujudan material dari murka Allah ada yang lebih menyakitkan yaitu murka Allah itu sendiri ya ibarat seorang anak jago berkelahi ya biasa berkelahi dengan kawan-kawannya tidak pernah nangis walaupun bonyok mukanya tapi baru ditempeleng sama bapaknya nangis kata anak kata teman-temannya, "Cengeng amat loh Ya, kata dia, "Bukan yang membuat aku sakit bukan tempelengan ayahku, tapi murka dari ayahku." Jadi sakit batin itu lebih menyakitkan daripada sakit fisik. Ya. Ibu-ibu tidak pernah ditempeleng sama suaminya. Bahkan dipelototin, dimarahin tidak pernah. Tapi begitu istrinya kawin lagi, eh suaminya kawin lagi, wow sakit hatinya. Seperti disayat sendilu. Betul nggak ibu-ibu? Artinya sakit hati itu lebih menyakitkan daripada sakit fisik. Jangan berhayal jadi ahli neraka ya. Dulu orang-orang komunis, saya punya tetangga orang komunis sampai di Jakarta ya. Enakan masuk neraka toh. Nanti kita di sana ketemu Marilyn Monroe waktu saya kecil eh, bintang film yang tenar itu Marilyn Monroe, Rita Hayworth, kemudian Brigitte Bardot, Sofia Loren, Anita Expert. Oh nanti kita kumpul. Ah, kayak apa rupanya? <laughs> Ya. Secantik-cantik, sekasep-kasep orang kalau sudah masuk neraka kayak apa rupanya? Ya, Mau tahu rupa uh, ahli neraka? Bacalah kitab Daqaiqul Akhbar. Di antaranya disebutkan bahwa penghuni neraka itu digelembungkan badannya sebesar-besarnya agar permukaan kulitnya seluas-luasnya agar menerima siksa sebanyak-banyaknya sehingga giginya saja sebesar gunung Uhud Giginya nih, giginya sebesar gunung Uhud. <laughs> Satu gigi sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu kira-kira seperti gunung apa ya? Lebih kecil sedikit dari gunung Burangrang. Ya, jadi giginya sebesar gunung Uhud. Bagaimana orangnya? Ya, mau ketemu Madonna sebesar Kabupaten Bandung. <laughs> Ya. Tapi beliau masih hidup. Kita tidak mendoakan dia jadi ahli neraka. Siapa tahu dapat hidayah ya. Abu Jahal lah ya. Mau ketemu Abu Jahal? Kalau Abu Jahal, Abu Lahab kan sudah jelas ya. Oleh Allah dinobatkan sebagai ahli neraka. Kita tidak memfonis. Kalau Madonna kita tidak boleh memfonis. Bush kita tidak boleh fonis sebagai ahli neraka haram bagi kita untuk memfonis seseorang sebagai ahli neraka karena kita bukan pemilik neraka itu ya wallahu sayang waktunya sudah habis barangkali ada hal-hal yang ditanyakan bapak-bapak ibu-ibu aduh tidak terbaca ini masih ada sisa waktu kurang lebih 8 menitan lagi. Silahkan Bapak. Sayang tidak ada ini ya. Mic wireless. Mohon dikeraskan sedikit suaranya Bapak. Waalaikumsalam. sedikit kurang benar Pak. Karena Al-Quran sendiri mengajarkan kepada kita satu doa. Doa pasti setiap orang Islam hafal ini. Yang tidak hafal jangan-jangan bukan orang Islam ya. Sampai-sampai disebut doa sapu jagat. Ya. Yaitu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azabannar. Hasanah fid dunia itulah surga dunia. Yaitu di mana hidupnya itu serba nikmat. Walaupun orang lain menilai dia melarat. Ya, walaupun orang lain menilai dia berada di kelas strata paling rendah. Tapi dia hidup nikmat. Ya, lihat sekuntum bunga saja sudah nikmat. Makan sesuap nasi saja sudah nikmat. Bukankah ini surga dunia? Apalagi nanti di akhirat. Jadi pendapat seperti ini, seperti yang Bapak sebutkan tadi, itu saya kira tidak tepat. Ya. Al-Quran sendiri mengajarkan kepada kita. Ya. Hanya tipikal surga dunia itu tidak seperti bayangan hedonistik orang-orang materialis. Ya, itu. Jadi demikian Pak. Betul. Kita harus menegakkan taman-taman surgawi di dunia ini. Ya, yaitu dengan imam yang adil, ya. Alim yang berilmu dan bertanggung jawab, rakyat yang soleh, hukum yang ditegakkan. Hukum Allah. Itu sudah menciptakan surga dunia sebenarnya. Ya, hanya dalam konteks zaman sekarang, ya, di mana pemimpinnya khianat, rakyatnya membangkang, hukum Allah diinjak-injak, ya, ulamanya mangkir, ya, kayaknya surga dunia itu masih jauh dari harapan Pak. <laughs> ya. Akhirnya seperti yang Bapak katakan ya, di dunia sudah sia, di akhirat celaka. Walayyazubillah. Gitu Pak ya. Alhamdulillah. Bapak, ibu-ibu gak ada yang nanya ya, terlalu jauh sih ibu-ibu ya. Kalau pakai megafon. <laughs> Silahkan. kasih, terima kasih. Ya. Yang ditiupkan ke dalam bayi itu bukan ruh yang betul-betul di lapisan paling halus. Tetapi itu nyawa. Ya. Itu nyawa. Sehingga dia bisa bergerak, dia bisa melihat, dia bisa merasakan, fungsi-fungsi indrawinya berjalan, organ-organ tubuhnya berfungsi, ya, bergerak, bisa memproses. Itu nyawa, Pak. Kalau ruh itu lebih halus daripada itu. Ya, dulu pernah saya utarakan selintas, ya. Kira-kira urut-urutannya seperti ini ya alam dunia dengan segala penampakan materialnya. Ya, diterima oleh indera. Ya, indera melanjutkan pada otak. Otak menyerahkan kepada akal. Ya. Kemudian akal dibarengi oleh hawa nafsu. Ya. Kemudian ada hati. Ya. Kemudian nanti paling halus adalah ada ruh. apa yang diajarkan oleh tasawuf adalah memurnikan manusia dari cemaran-cemaran dunia untuk bisa kembali ke alam ruh dengan bersih dengan murni jadi dengan kata lain kalau dalam Eh, pekerjaan orang-orang perusahaan air minum ya. Air yang sudah tercemar itu di purify ya, melalui proses purifikasi pemurnian. Ya. Seharusnya air yang kembali ke alam itu harus sudah murni. Ya. Jangan ada black water, jangan ada grey water, harus clear water. Kembalikan kepada alam. Sebab kalau grey water, apalagi black water kita kembalikan ke alam, ya nanti seperti tadi yang saya katakan alam marah nanti. Ya. Nah, tasawuf juga demikian, Pak. Bagaimana kita kembali kepada Allah ini sebagai an-nafsul mutmainnah. Ya. Sebagai an-nafsul mutmainnah. Ini proses yang panjang dan melelahkan. Secara manusiawi kita tidak bisa sanggup melakukan itu. Tetapi la haula wala quwata illa billah. Kita kembalikan kepada Allah. Allah yang memberi kita tuntunan. juga kita bersandar kepada syafaat Rasulullah. Ya Rasulullah, adrikni ya Rasulullah. Karena secara manusiawi kita tidak kuat seperti itu. Ya. Secara manusiawi orang berbuat maksiat itu wajar. Wajib dihajarnya. Kenapa? Ya. Dan nafsu memang membutuhkan dunia. kermah nafsu hayang dunia namanya mudah-mudahan pada paham bahasa sudah nafsunya pengen dunianya ngasih kesempatan jadi deh klop hal yang serupa berlaku juga di rekan kita namanya jin makanya saya tidak tidak dendam ke Sumat kalau lihat jin seperti itu. Wajar. Tapi wajib dihajar manehnya. Supaya sadar itu. Ya. Karena kecenderungan-kecenderungan seperti ini. Nah, tasawuf itu memurnikan ini suatu upaya yang sangat berat seperti memisahkan bayi dari payudara ibunya ya, dari tete ibunya itu sangat susah sekali kan Sakit si bayi ini. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika kita mendapat musibah, ya, ketika kita misalnya diturunkan pangkatnya atau dimutasikan dari tempat basah ke tempat kering, ketika kita sehat, tahu-tahu kita mendapat sakit, ketika usaha kita lagi maju-majunya, maju-majunya, tiba-tiba ada pesaing yang menyodok kita, kita jadi bangkrut atau orang jahat menipu kita. Itu bagian dari pendidikan Allah. Orang teh ker dipesat. Kita lagi dipesat dari tetek dunia ini. Ya. Jangan supaya kita jangan menyusut terus. Jadi di balik musibah-musibah tersebut, ya di balik fitnah-fitnah itu ada rahmat, ada ada cahaya terang. Saya punya guru Pak ya, saya punya guru. Ya. Nanti akan kita bahas juga dalam bab-bab lain ya, yaitu sabar menahan musibah. Ya. Ada saya punya guru, memang termasuk Kiai Gendeng deh. Terlalu khorik sehingga orang awam sering menyangka dia gila, sinting. Apa kata dia? Ya, dalam bahasa Jawa ya. Ono fitnah kulo seneng. Gak ono fitnah, kulo peteng. Nah, sekarang giliran orang Bandung nih nggak bisa memahami. Ya. Ono fitnah, kulo seneng. Gak ono fitnah, kulo peteng. Aku diberi fitnah cobaan oleh Allah, aku senang. Tetapi ketika aku tidak diberi fitnah, tidak diberi cobaan oleh Allah, aku merasa gelap. Subhanallah. Ini ungkapan tasawuf yang tinggi sekali. Kalau kita kan sebaliknya. Dikasih fitnah gelap mata kita. Poeken. Dikasih kenikmatan walaupun itu datang dari arah yang haram. <laughs> Wah kita gembira. Terbalik. Ya. Nah ini proses purifikasi Pak ya. Proses. Ya Allah subhanallah ya. Wajib belajar tasawuf. Sebab ihsan itu ya dengan tasawuf terwujudnya. Iman, Islam, ihsan. Ihsan itu dengan tasawuf. Ya, dulu pernah saya ungkapkan bahwa ihsan itu adalah kendali mutu. Quality control dari proses keislaman kita. Dan keislaman kita adalah perwujudan dari identitas produk yang kita idealisasikan dalam iman. Itu, ya. Sekian dulu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Waktunya sudah habis nih. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamiah wa bi kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ila al malaikatil muqarrabin wal anbiya wal mursalin was sahabati ajmain. والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان الله يوم الدين من علمائهم ومشاهم وإمتهم وأوليهم وعرفهم خصوصا إلى روحي سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن إدريس الشافعي وسيد الشيخ حسن الحسن البصري وسيد الشيخ أبو نصر محمد الفارابي وسيد الشيخ أبو علي أبو علي حسن بن عبد الله بن سينا بنية الله تعالى أشهد أن لا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي